Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd Ayol ikhwah rahimani wa yang ada di kota Lampung bil khusus di Masjid Al Hanif di hari ini Senin 29 Rabiul Akhir 1445 Hijriah bertepatan 13 November 2023 Masehi Kembali kita melanjutkan kajian kita pembahasan kitab Al-Jami' Al-Musnadus Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunnatihi wa ayyamih yang dikenal dengan sahih al Bukhari ya. atau sebagian ulama menyebutkan judulnya adalah uh, Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunnatihi wa ayyamihi. Kitab ini sekali lagi yang dikenal dengan Sahihul Bukhari merupakan karya besar seorang hadis Amirul Mukminin fil hadis Al Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al mughira bin Bardisbah Al-Ju'fi maulahum yang lahir pada tahun 194 Hijriah dan wafat pada tahun 256 Hijriah. Kitab Sahih Bukhari merupakan asahul kutub kitab yang tersahih ba'da kitabillah dan diterima oleh umat talaqatul umma bil qabul ya, disepakati uh, umat menerima uh, kitab Bukhari ini dengan sepenuh penerimaan nah sehingga menjadi kitab rujukan utama dalam hadis-hadis Nabi alaih, dalam sunnatul Rasul merupakan rujukan utama dan paling utama ya. dan dinyatakan sebagai asahul kutub kitab tersahih setelah Al-Qur'anul Karim. Ayol ikhwah rahimani warahmatullah. Oleh karena itu kita sebagai para talabatul ilm nah, sudah sepantasnya untuk mempelajari kitab sahih ini. Mempelajari kitab sahih Bukhari atau di kadang disingkat pula dengan al-jami'us sahih ya karena memang rujukan utama kaum muslimin dan al-Imam al-Bukhari rahimahullah tidaklah memasukkan dalam kitabnya ini kecuali yang sahih kecuali hadis yang sahih sebagaimana judulnya ya al-Jami'ul Musnadus Naam Al-Jami'ul Musnadus Sahih Al-Mukhtasar yang berarti kitab ini jami' meliputi banyak bidang, tidak hanya bidang-bidang fikih tapi juga uh, kitab tauhid, iman, akidah dan juga raqaik masuk dalam bab ini dalam kitab ini. Karenanya disebut dengan al-jami', al-musnad. Karena memang sanad-sanadnya sampai kepada Rasul alaihi salatu wasalam as-sahih karena beliau hanya mempersyaratkan hadis yang sahih sehingga beliau tidak memasukkan kecuali yang sahih. Al-Mukhtasar namun demikian singkat. Tidak semua hadis sahih beliau masukkan karena memang beliau uh, menulisnya dalam bentuk yang mukhtasar, yang singkat sehingga tidak beberapa atau sekian banyak hadis sahih tidak beliau masukkan dalam rangka menyingkat dalam rangka mengikhtisar wa illa kalau tidak demikian maka maka akan sangat panjang kitab ini min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyami ayol ikhwah rahimani wa rahmakumullah kita di kesempatan sore hari ini kembali melanjutkan dan kita sampai pada hadis yang keenam kita sampai pada hadis yang keenam dari Sahih al Bukhari. Qala Imam al Bukhari rahimahullah, yakni kita masih pada kitab Badil Wahyi. Qala Imam al Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdan. Qala akhbarana Abdullah. Qala akhbarana Yunus an zuhri Ha wa haddatsana Bishr bin Muhammad. Qala akhbarana Abdullah قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair ar rihil mursalah. Hadis ini pembahasan tentangnya sebagaimana biasa kita bagi menjadi dua. Yang pertama penjelasan tentang sanad hadis. Kemudian yang yang pertama penjelasan tentang sanad hadis, yang kedua penjelasan tentang matan hadis. Yang pertama syarah sanad hadis ini Al-Imam Al-Bukhari mengatakan qala haddatsana Abdan qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Yunus an zuhri sehingga beliau rangkaian sanatnya dari Abdan dari Abdullah dari Yunus dari Az-Zuhri beliau mengatakan di sini haddatsana Abdan sehingga Abdan merupakan guru beliau pada hadis ini. Abdan adalah Abdullah bin Utsman Al-Marwazi. Abdullah bin Utsman Al-Marwazi. Di dalam Taqribut Tahdzib, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan tentang beliau sikatun hafidz al asyirah. Dia seorang yang sikatun hafidz dari tabaka yang ke-10. Di dalam siar A'lamin Nubala, al zahabi rahimahullah mengatakan tentang Abdullah bin Utsman, Al-Imam Al-Hafidh Muhaddisu Marwa. Muhaddisu Marwa. Abu Abdurrahman. Beliau adalah seorang imam, hafid, muhaddis dari negeri Maru. Abu Abdurrahman, kunyahnya adalah Abu Abdurrahman Abdullah bin Utsman bin Jabalah bin Abi Rawat Maimun Al-Azdi Al-Ataki Maulahum Al-Marwazi Beliau adalah saudara dari seorang muhaddis besar Abdul Aziz Abdul Aziz Syadzan yang mana kedua muhaddis ini adalah cucu daripada uh, eh, Syekh di Mekkah Abdul Aziz bin Abi Rawat Abdul Aziz bin Abi Rawad. Beliau lahir uh, yakni Abdullah bin Utsman Al-Marwazi yang dikenal dengan nama Abdan yang mana Abdan ini adalah lakab beliau. Nah, beliau lahir setelah tahun 4 setelah tahun 140 Hijriah. Setelah tahun 140 Hijriah. Ya. Beliau adalah seorang yang sangat dermawan. Sampai-sampai dikatakan oleh Al-Amuli tasaddaqa abdan fi hayatihi bi alfi alfi dirham. Ya. Wa kataba kutuba Ibn mubarak bi qalamin wahid. Abdan bersedekah dalam hidupnya itu dengan sejuta dirham bi alfi alfin seribu seribu dirham yakni sejuta dirham nilai tersebut sangat besar dan dia menulis menyalin kitab-kitab Ibnu Mubarak dengan kalam satu satu kalam karena memang beliau adalah murid daripada Ibnu Mubarak sebagaimana ditunjukkan dalam sanad ini pula beliau meriwayatkan dari Abdullah yaitu Abdullah Ibnu Mubarak Dan beliau adalah seorang yang sangat peduli dengan sesama. Jiwa ta'awun beliau sangat besar. Hal ini sebagaimana dikatakan, beliau mengatakan, Masalani ahadun hajatan illa kumtu lahu binafsi. ada seorang meminta suatu kebutuhan dariku, kecuali aku tolong dia dengan diriku sendiri, aku yang membantu, aku sendiri yang terjun fa in wa illa kumtu lahu bimali kalau itu sudah mencukupi kalau tidak maka aku bantu dia dengan hartaku fa in sama wa illa ista'antu bil ikhwan kalau itu sudah mencukupi kalau tidak maka aku akan meminta tolong kepada saudara, dengan saudara-saudara ikhwah ya, untuk membantu dia Fa'in sama, wa illa ista'antu bisultan kalau itu sudah mencukupi maka cukup kalau tidak maka aku akan aku akan meminta tolong kepada sultan penguasa artinya ini menunjukkan kepedulian beliau dalam membantu sesama ya, sehingga beliau rela berbuat apa saja yang beliau mampu untuk membantu orang yang memang membutuhkan tersebut dan beliau adalah seorang yang berilmu yang para ulama melakukan rehlah mendatangi beliau dalam rangka mengambil ilmu. Di antaranya sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hambal, "Ma baqiya illa rihlah ila abdan bi Khurasan." Tidak tersisa kecuali rihlah ke tempatnya Abdan di negeri Khurasan. Al-Imam Abu Abdullah Al-Hakim mengatakan tentang Abdan, huwa imamu baladihi fil hadis. Sami'a min syu'ba ahadith dunal ashrah Ya. Beliau adalah imam di negerinya dalam bidang hadis. Dia mendengar hadis, meriwayatkan hadis dari Syu'bah ya. Itu ketika berusia di bawah 10 tahun. Ya, ketika di bawah 10 tahun. Ayo ikhwan ini menunjukkan bagaimana semangat para imam di dalam belajar ilmu ya. Sampai-sampai di usia muda beliau-beliau sudah memulai belajar ilmu, sudah mulai mencari hadis, di usia muda. Perhatikan beliau sudah abdan ini yang beliau adalah bernama Abdullah bin Utsman itu belajar mendengar hadis, meriwayatkan hadis sejak usia di bawah usia 10 tahun. Nah. Dan faedah disebutkan oleh Abu Sa'ad As-Sam'ani kenapa diberi lakab dengan abdan, abdan lelakopnya, gelarnya. Beliau mendapatkan faedah dari seorang syekh ya. Ketika beliau bertanya, "Kenapa diberi lakop dengan abdan?" Maka syekh tersebut menjawab, "Karena dia bernama Abdullah dan berkunya Abu Abdurrahman sehingga ada dua abd abd yang pertama pada namanya Abdullah abad yang kedua pada kunyahnya Abu Abdurrahman sehingga diberi gelar apa? Abdan. Sehingga diberi gelar Abdan. Demikian faedah yang disebutkan oleh As-Sam'ani rahimahullah. Walaupun eh, Al-Hafidh Ibn Mulaqin tidak sepakat dengan ini. Ya, beliau katakan ini la yasih. Bahkan yang benar adalah ini termasuk pengubahan nama yang dilakukan oleh awam yang terjadi sejak kecil ya ketika si pemilik nama sejak mulai kecil itu terjadi perubahan dengan kata-kata yang demikian fa'ala kulli hal wallahu alam demikian beliau dikenal dengan Abdan ya dan beliau bernama Abdullah bin Utsman kunyahnya adalah uh, Abu Abdurrahman dan beliau seorang imam besar dalam bidang hadis dan Al-Imam Al-Bukhari adalah muridnya beliau Abdan salah seorang masyaikh Al-Imam Al-Bukhari dan dalam hadis ini Al-Imam Al-Bukhari mengambil riwayat dari beliau. Kemudian al ikhwah rahimani wa rahmakumullah setelah itu qala haddatsan haddatsana Abdan qala akhbarana Abdullah. Abdullah di sini adalah syekh Abdan, gurunya Abdan. Siapa Abdullah? Beliau adalah Al-Imam Abdullah ibnul Mubarak. Beliau adalah Abdullah bin Al-Mubarak bin Wadih Al-Hanzali al tamimi Maulahum Abu Abdurrahman Al-Marwazi Abu Abdurrahman Al-Marwazi Ahadul A'immatul A'lam wa Huffadul Islam Salah seorang imam besar dan huffad dalam Islam Al-Hafidh Ibn Hajar di Takribut Tahdzib mengatakan tentang beliau sikatun sabetun faqih alim jawad mujahid jum jama'at fihi hisalul khair ya seorang thiqah sabet seorang yang faqih seorang yang alim pemurah dan mujahid terkumpul padanya sekian banyak sifat-sifat kebaikan minat tabaqa ats-tsaminah beliau dari tabaqa yang ketujuh Ibnu Mulakin mengatakan tentang Ibnu Mubarak Syekhul Islam Zulfunun Al-Hujjah Al-Thabat ya, Beliau adalah Syekhul Islam Yang memiliki ilmu di banyak bidang Beliau seorang hujjah yang thabat Nah ayahnya adalah seorang Turki Pedagang besar dari Turki Dari negeri Hamdan Dari Bani Hamzalah. Sementara ibunda beliau adalah dari negeri Khawarizmi Khawarizm Khawarizm itu di sekitar Laut Kaspia sana Ya yeah Beliau lahir pada Imam Mubarak ini Abdullah Ibnu Mubarak sering pula dikenal dengan Ibnul Mubarak ya itu lahir pada tahun 110 afwan pada tahun 118 Hijriah dan wafat pada tahun 181 Hijriah ya di sebuah daerah yang bernama Hit, kota yang ada di tepi Sungai Furat. Ya, beliau wafat sepulang dari berperang. Ya, sepulang dari Hijriah. Faedah disebutkan oleh Ibnu Mulakin bahwa Abdullah bin Mubarak ini adalah perawi yang hanya ada pada Kudubus Sittah ya, tidak ada dalam kutubus sitah eh, ya, perawi yang dikenal dengan Abdullah ibn Mubarak kecuali beliau. Wa illa ada nama lima nama lain yang dikenal dengan Abdullah ibn Mubarak namun mereka bukan perawi kutubus sitah. Ya, bukan perawi kutub sitah. An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Talkhis yang merupakan syarah Sahih Bukhari Beliau mengatakan tentang Ibnu Mubarak, al-imam al-muttafaq ala jalalatihi wa imamatihi wa idhami mahallihi wa siyadatihi wa wara'ihi wa ibadatihi wa sahaihi wa syaja'atihi wa ghairiha min nafa'is sifatihi. Beliau adalah seorang imam yang disepakati uh, kemuliaannya, keimamannya, keagungan kedudukannya, kepemimpinannya, sifat warak, ibadah, sifat pemurah, sifat pemberani, dan sifat-sifat yang lainnya dari sifat-sifat yang sangat istimewa pada diri Abdullah bin Mubarak. Ya. Abu Sa Abu Usama mengatakan itu atlaba lil ilmi min Abdil bin Abdullah bin Mubarak. Aku tidak melihat orang yang lebih kuat, lebih semangat dalam menuntut ilmu dibandingkan Abdullah ibnul Mubarak. Ya, Abdurrahman bin Mahdi mengatakan al-a'immah arba' arba'a. Imam itu ada empat. Sufyan Al Thawri, wa Malik bin Anas wa Hammad bin Zaid wa Ibnul Mubarak. Empat nama besar ini hidup di masa atau di waktu yang bersamaan. Sufyan Ats-Tsauri Amirul Mukminin fil Hadis itu wafat pada tahun 160 Hijriah. 161 Hijriah. Sementara Al Imam Malik Imam Darul Hijrah wafat pada tahun 179 Hijriah. Tahun yang sama, di tahun yang sama pula Hamad bin Zaid wafat 179 Hijriah. Sementara Abdullah bin Mubarak wafat pada tahun 181 Hijriah mereka hidup di masa yang bersamaan karenanya karena itu Abdurrahman bin Mahdi mengatakan ilim al imma itu ada empat Sufyan al-Thawri, wa Malik bin Anas wa Hamad bin Zaid wa Ibnul Mubarak nah Nuaim bin Hamad pernah bertanya kepada Abdurrahman bin Mahdi, Ayuhma afdal?" Mana di antara dua orang ini yang lebih utama? Abdullah ibn Mubarak ataukah Sufyan al-Thawri? Maka Abdurrahman bin Mahdi menjawab Ibnul Mubarak. Fakultu, maka kata Nuaim bin Hammad, aku katakan, Innan nas yukhalifunaka. Ya, umat menyelisih kamu, berbeda dengan anda pendapatnya. Maka Abdurrahman bin Mahdi menjawab, Innan nas lam yujarribu. Mereka belum melihat langsung, belum membuktikan langsung. Ma ra'aitu mithla ibnil mubarak Aku belum pernah melihat yang sebanding dengan Abdullah ibnul Mubarak. Ya, demikian pengakuan uh, Abdurrahman bin Mahdi seorang imam besar dalam bidang hadis, seorang imam besar pula dalam jarh wa ta'dil. Nah, Abdurrahman bin Mahdi, guru Al-Imam Syafi'i, guru besar Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, Ibn Mubarak juga pernah mengatakan man bakhila bil ilmi ubtuliya bi thalathin imma bi mautin au nisyan au luhuqi sultan. Barang siapa yang bakhil terhadap ilmunya, nggak mau menyebarkan, nggak mau mengajarkan, ya, itu bakhil terhadap ilmu. Barang siapa yang bakhil terhadap ilmu, maka dia akan ditimpa tiga musibah. Imma kematian, atau dia lupa, atau dia akan dipanggil oleh sultan ya, karena e, menjabat seorang alim yang menjabat jabatan dipanggil oleh sultan untuk diberi jabatan itu di kalangan ulama muhadisin termasuk aib ya karena dia berarti e, mau terhadap dunia ya, demikian bukan berarti para ulama itu menentang sultan tidak tapi dari sisi bahwa Eh, seorang yang memegang jabatan itu berarti dia cinta kepada akan teruji uji oleh dunia begitu. <clears throat> Suatu hari murid-murid Al-Imam Al-Mubarak berkumpul Ta'alau hatta na'udda khisala Ibn mubarak fi min abwabil khair. Kemari kita akan menghitung kebaikan-kebaikan Ibn Mubarak. Faqalu maka dihitung جمع العلم والفقه والأداب والنحو واللغة والشعر والفصاحة والزهد والورع والإنصاف وقيام الليل والعبادة والحج والغزو والشجاعة والفروسية والشدة في بدنه وترك الكلام فيما لا يعنيه وقلة الخلاف على أصحابه yeah. Ini kebaikan-kebaikan Ibnu Mubarak yang dihitung-hitung oleh murid-muridnya. Mengumpulkan ilmu, fikih, ya, adab, nahwu, bahasa, luka, bahasa Arab, kemampuan bersyair, memiliki fasahah, ya, fasih dalam bicara, memiliki sifat zuhud, wara, insaf, ya, objektif, sportif, ada insaf. Qiyamul lail, ibadah. Ya, ini kebaikan-kebaikan beliau. Juga berhaji, berperang, sajaah, pemberani, al-furusiyah, berkuda. Ya, kuat badannya dan tarkul kalam fi ma la ya'nihi. Tidak bicara dalam perkara yang uh, buka, uh, bukan ke satu perkara yang dalam perkara yang tidak penting. Ya, bukan kepentingan beliau dan sedikit khilaf dengan teman-temannya. Ya, nggak sedikit-sedikit khilaf, sedikit-sedikit khilaf. Tidak. Beliau dengan teman-temannya tafahum, ta'awun. Nah, hada huwa Abdullah bin Mubarak. Nah. <clears throat> Kemudian berikutnya adalah qala akhbarana Yunus aniz Zuhri. Nanti akan ada penjelasan siapa Yunus ya Anis Zuhri. Nah, sanat ini terhenti sampai di sini. Kemudian ha ada di situ huruf ha. wahada sana Bishr bin Muhammad. Ha ini adalah simbol singkatan dari tahwil, yakni tahwil sanat Yang artinya apa? sanatnya beralih kembali ke depan. Kembali ke depan sehingga tadi sanat yang pertama itu berhenti. Di sini ada dua sanat Beliau Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan dua sanat yang pertama, haddatsana Abdan qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Yunus aniz Zuhri. Berhenti di sini. Kemudian hak pindah sanad, beliau ulang lagi dari awal. Beliau sebutkan sanad lain, qala had wa haddatsana Bishr bin Muhammad. Ini mengulang dari awal. Sehingga haddatsana Abdan wa haddatsana Bishr bin Muhammad. Ya. Sehingga beliau mengambil hadis syekhnya di sini adalah Abdan dan juga Bishr bin Muhammad. Ini Bishr bin Muhammad sanad kedua. Sehingga bukan nyambung Anis Zuhri qala haddatsana Bishr bin Muhammad tidak. Anis Zuhri berhenti dulu. Kemudian beliau sebutkan sanad kedua jalur lain yaitu dari gurunya yang bernama Bishr bin Muhammad. Bishir bin Muhammad barakallahu fikum adalah Bishir bin Muhammad As-Sakhtiyani Abu Muhammad Al-Marwazi wafat pada tahun 224 Hijriah. Qala al hafid Ibn Hajar di Taqribut tahzib, saduqun rumiya bil irja minal ashirah. Ya, seorang yang saduk namun dituduh dengan pemahaman irja dari tabaqah yang ke-10. Ibnu Mulakin memberikan faedah rawa anhul Bukhari munfaridan bihi an baqi kutubis sittah. Ya. Al-Bukhari meriwayatkan dari darinya dari Muhammad bin Bishr ini bersendiri tidak bersendiri dari uh, para penulis kutubus sittah yang lainnya. Artinya hanya beliau dari kalangan penulis Kutubus Sitta hanya Al-Bukhari saja yang meriwayatkan dari Bishr bin Muhammad ini. Adapun uh, penulis Kutubus Sitta yang lainnya, Imam Muslim, Nasai, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah tidak meriwayatkan dari Bishr bin Muhammad. Ya. Qala ha haddatsana wa Bishr bin Muhammad qala akhbarana Abdullah. Ya. Qala akhbarana Abdullah. Sehingga Bishr bin Muhammad juga mengambil hadis dari Abdullah. Siapa Abdullah? Yaitu Abdullah ibn Mubarak. Qala akhbarana Yunus wa Ma'mar. Nah, kalau di sanad pertama tadi Ibn Mubarak mengatakan qala akhbarana Yunus. Ini mengambil hadis dari Yunus dari jalur Abdan dari Ibn Mubarak qala akhbarana Yunus. Jadi syekhnya Ibnu Mubarak di sanad yang pertama hanya satu yaitu Yunus. Sementara pada sanad kedua syekhnya Ibnu Mubarak ada dua. Qala akhbarana Yunus wa Ma'mar aniz Zuhri nahwahu. Ya. Yunus dan Ma'mar mengambil dari Az-Zuhri sehingga Ibnu Mubarak mengambil dari siapa? Dari Yunus wa Ma'mar pada sanad kedua. Siapa Yunus dan siapa Ma'mar? Ayol ikhwa rahimani wa rahmakumullah. <clears throat> Yunus adalah Yunus bin Yazid Al-Aili. Abu Yazid Al-Qurashi. Maula Muawiyah bin Abi Sufyan. Yunus bin Yazid Al-Aili ini salah seorang murid besar Al-Imam Az-Zuhri. Sampai-sampai dikatakan oleh Ahmad bin Saleh, "Kana Az-Zuhri idza qadima aila nazala la Yunus." Bahwa Zuhri Az-Zuhri Muhammad bin Muslim Ibnu Syihab apabila datang ke negeri Aila beliau Yun beliau uh, ting, uh, singgah di rumah Yunus muridnya Az-Zuhri apabila datang ke negeri Ailah itu singgah ke mana? Ke rumah Yunus. Wa idza sara ilal Madinah zamalahu Yunus dan apabila beliau berjalan kembali ke Madinah apabila beliau berjalan ke Madinah ditemani oleh Yunus. Ditemani oleh Yunus. Nah. Al-Imam Ahmad bin Hambal mengatakan tentang Yunus bin Yazid ini, "Ma ahadun a'lam bi hadits Zuhri min Ma'mar illa ma kana min Yunus fa innahu kataba kulla syai. Tidak ada seorang pun yang lebih tahu, lebih mengerti tentang hadis-hadis Zuhri dibandingkan Ma'mar. Kecuali hadis periwayatan hadis yang berasal dari Yunus. Yakni <coughs> Ma'mar <coughs> adalah perawi yang paling mengerti tentang hadis-hadis Az-Zuhri. Tidak ada yang lebih tahu tentang hadis-hadis Az-Zuhri kecuali Ma'mar. Tapi di sana ada siapa kecuali hadis yang datang dari Yunus. Ya, hadis periwayatan hadis dari Az-Zuhri yang diriwayatkan oleh Yunus. Ya. Kenapa demikian? Yunus punya hadis-hadis yang uh, tidak diketahui oleh yang lain termasuk oleh Ma'mar. Qala fa innahu kataba kulla syai. Karena dia menulis semuanya, segala sesuatu dari Az-Zuhri. Yahya bin Ma'in pernah ditanya, "Man asbat, Ma'mar am Yunus? Siapakah yang lebih kokoh periwayatannya? Ma'mar ataukah Yunus?" Faqala Yunus as naduhuma. Yunus asnaduhuma wa huma thiqatan wa kana Ma'mar ahla Kata bisa kita ditanya dengan pertanyaan ini Yahya bin Ma'in salah seorang imam besar dalam jarwa ta'dil ditanya siapa yang lebih kokoh periwayatannya dari Az-Zuhri Ma'mar ataukah Yunus maka beliau menjawab Yunus asnaduhuma yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Az-Zuhri di antara keduanya dua-duanya sama-sama thiqah adapun Ma'mar ahla lebih indah periwayatannya. Ya. Demikian pula beliau pernah mengatakan Yahya bin Ma'in, Yunus asnad al auza'i. Yunus lebih banyak periwayatannya, lebih banyak meriwayatkan hadis dari Az-Zuhri dibandingkan Al-Auza'i. Ya. Yunus wafat pada tahun 159 Hijriah. Di dalam Takribut Tahdib Al-Hafidh bin Hajar mengatakan minat tabaqa as-sabi'ah. Dia berasal dari tabaka ketujuh thiqah illa anna fi riwayatihi an zuhri wahman qalila wa fi ghairi zuhri khata. Dia seorang thiqah hanya saja pada periwayatannya dari Az-Zuhri terdapat waham sedikit adapun pada selain Zuhri terdapat kesalahan. Nah, <coughs> Faedah An-Nawawi menyebutkan untuk kalimat Yunus itu ada enam bentuk ya karena harakat pada huruf nun Yunus itu bisa dhammun nun wa kasriha wa fathiha bisa Yunus Yunis Yunas Kemudian ma'al hamz wa tarkihi. Ada pada hamzahnya pada wawunya ada hamzahnya atau, atau tidak? Ya, yunus, yunas, yunis. Ya, sehingga ada enam. Ada Yunus, Yunas, Yunis, ada Yunus, Yunas, Yunis. Namun wadhammu bila hamz afsah yang paling fasih itu adalah dengan dhammah pada huruf nun tanpa hamzah. Yunus ini yang paling sahih, yang paling fasih. Kemudian berikutnya Ma'mar. Ya, Ma'mar adalah Ma'mar bin Rashid Abu Urwa Al-Basri. Ya, beliau ting dari kota Basrah namun tinggal di negeri Yaman. Ya, beliau tinggal di negeri Yaman. Ma'mar pernah mengatakan, Jalastu ila Qatadah wa ana ibnu arba ashra sana. Aku duduk berguru kepada Qatadah. Qatadah bin Di'amah, salah seorang mufassir, muhaddis besar di masa tabi'in. Aku duduk berguru kepada Usa Qatadah. Ketika itu aku berusia 14 tahun. Wa ana ibnu arba'a ashra sana. Fama sami'tu minhu hadithan illa ka'annahu yunaffas fi sadri. Tidaklah aku mendengar dari beliau satu hadis kecuali seakan-akan hadis itu bernafas di dadaku. Ini menunjukkan apa ya, kawan? Semangat beliau di dalam menuntut ilmu. Beliau menuntut ilmu, mencari hadis sejak usia muda. 14 ya. tahun sudah berguru kepada Qatadah dan menunjukkan cintanya beliau terhadap ilmu terkhusus terhadap hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Nah. Ibnu Juraij mengatakan syariba Ma'mar minal ilmi bi anqu'. Ibnu Jub, uh, Ma'mar itu meminum ilmu dengan anqu'. Anqu' itu adalah sesuatu yang dikumpulkan, ya, mustajma' al-ma'. Ya mujam maun mustajma itu anqu ya dikatakan fulan syarab bi anqu artinya jarrabal umur wa marasaha hatta arafaha wa kharab wa khabaraha ya memang berkecimpung dalam bidang tersebut ya berpengalaman sehingga benar-benar mengerti dan memahaminya ini ungkapan kalau dikatakan fulan syarab bi anqu'. Ya, fulan syarab bi anqu' itu seperti itu maknanya. Nah, Ibnu Jurayj mengatakan syaraba Ma'mar minal ilmi bi anqu'. Ma'mar ini meminum ilmu dengan anqu'. Artinya benar-benar berkecimpung dalam ilmu ya, terjun langsung sehingga benar-benar memahami dan mengerti ilmu tersebut. Ya. Beliau adalah orang pertama yang melakukan rihlah ke negeri Yaman. Bagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ahmad bin Hambal. Maka ketika Ma'mar bin Rashid ini masuk ke negeri Yaman, penduduk Yaman tidak ingin beliau keluar lagi meninggalkan mereka. Ya. Karena sangat cinta kepada Ma'mar dan menghormati Ma'mar bin Rashid sehingga penduduk Yaman tidak ingin beliau keluar meninggalkan mereka. Maka salah seorang mengatakan qayyiduhu. Kalau begitu ikatlah beliau. Gimana cara mengikatnya? Fazawijuhu. Nikahkanlah dia ya, dengan penduduk Yaman. Ayo wa rahimani rahmakumullah. Beliau wafat pada tahun 154 Hijriah ya, ada yang mengatakan 153 ya, pada usia 58 tahun nah dan faedah di bahwa di hadis ini ada tiga perawi al-Marwazi yang berasal dari negeri Marwazi yaitu Abdan, Abdullah bin dan Bishir bin Muhammad. Tiga-tiganya adalah al-Marwazi. Al-Marwazi itu nisbah kepada sebuah negeri di Khurasan yang bernama Maru. Ya, bernama Maru. Yaitu Maru Asyahijan. Ini adalah Maru yang besar, Maru Raya. Merupakan di antara kota yang terkenal di negeri Khurasan. Ya, kota yang terkenal di negeri Khurasan dan merupakan kota induk. Ya, kota induk atau bila bisa dibilang ibu kotanya ya ibu kota negeri ini nisbah ke negeri ini adalah Marwazi adalah Marwazi ya dan dari Marwazi ini dari maru ini melahirkan ulama-ulama besar diantaranya Imam Ahmad bin Hambal Ya, beliau Marwazi, Sufyan Ats-Tsauri juga Marwazi, Abdullah bin Mubarak juga Marwazi. Demikian pula Ishaq bin Rahuya itu juga Al-Marwazi. Nah, Al-Marwazi nisbah kepadanya dengan fathil mim wal wawi. Al-Marwazi. Ya. Kata As-Sam'ani bi fath bi fath bi fathil mim wal wawi bainahuma ra as-sakinah wa fi akhiri hazai ya wa fi akhiri hazai jadi al marwazi hadi nisba ila marwu asyahijan ya marwu asyahijan nisba kepada negeri marwu asyahijan yaitu marwu raya nah disebutkan bahwa ditambahkannya huruf zai ya pada kata al marwazi mestinya adalah mar al-marwi demikian namun disebutkan dengan kata-kata atau ditambahkan huruf zai al-marwazi nah ditambahkan apa tadi huruf zai al-marwazi Kenapa ada tambahan huruf zai? As-Sam'ani mengatakan wa kana ilhaquz zai fi hadhihi nisbah fi ma adhun lil farqi baina nisbah ila al marwi wa hiya thiyab al mashhura bil iraq mansuba ila qarya bil kufah ditambahkannya huruf zai pada kata al marwazi ya pada nisbah ini al marwazi nisbah kepada negeri apa tadi maru asyahijan kenapa diberi tambahan zai kata beliau Fi ma'azun yang aku menduganya adalah untuk membedakan antara nisbah ini nisbah ke negeri Maru dengan nisbah ke Al-Marwi ya, yaitu baju Marwi ini adalah nisbah kepada baju yang terkenal di Irak yang itu dinisbahkan pada sebuah desa di negeri Kufah itu kalau Marwi ya. itu sudah terkenal nisbah ini marwi maka untuk membedakan supaya nggak rancu antara marwi nisbah ke satu desa di negeri Kufa itu dengan maru yang ada di Khurasan supaya nggak rancu maka untuk maru maru yang ada di Khurasan nisbah ke desa itu atau di kota itu ditambahkan huruf zai al marwazi demikian al marwazi barakallahu fikum dan kata maru ini itu telah dibuka oleh kaum muslimin sejak tahun 30 Hijriah. Ya. 30 Hijriah dalam sebuah pasukan yang dipimpin oleh Hatim bin An-Nu'man Al-Bahili. Ya, yang diutus oleh Abdullah bin Amin bin Quraiz dari negeri Naisabur dikirim ya pasukan ini oleh Abdullah bin Amir bin Quraisy yang mana Abdullah bin Amir bin Quraisy ini adalah gubernur daripada Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Baik, ayo ikhwah, itu sedikit uh, faedah tentang sanad hadis ini. Selebihnya di sana masih tersisa penjelasan tentang siapa itu Ubaidullah bin Abdullah Penjelasan tentang perawi ini insya Allah akan kita bahas di sanad hadis yang berikutnya. Adapun Az-Zuhri, maka nama besar ini sudah pernah kita bahas. Demikian pula Ibnu Abbas juga sudah pernah kita bahas. Beliau adalah sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Silahkan dimurojaah kembali. Demikian penjelasan tentang syarah sanad hadis ini. Barakallahu fikum. Berikutnya adalah syarah matan hadis ini. Matan hadis ini <clears throat> Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'an Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Artinya, Rasulullah adalah orang yang paling pemurah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling pemurah dan kondisi beliau yang paling pemurah itu terjadi pada bulan Ramadan. Nah, kondisi beliau yang paling pemurah itu terjadi ketika di bulan Ramadan, tatkala beliau berjumpa dengan Jibril. Beliau berjumpa dengan Jibril di setiap malam dari Ramadan. Maka dalam perjumpaan itu Jibril yudarisu Al-Qur'an, yudarisuhul Qur'an, melakukan mudarasah terhadap Al-Qur'an. Ya. Sungguh maka sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling pemurah dengan kebaikan dibandingkan angin yang bertiup. Demikian terjemah hadis ini. dan nas itu demikian dan nas dengan menasobkan kata ajwad karena ajwad adalah khabar kana dan Ibnu Abbas mendahulukan kalimat ini dibandingkan yang setelahnya padahal kalimat ini nggak terkait dengan Al-Quran adalah untuk mementingkan perkara ini dan makna ajwadan nas yakni orang yang paling pemurah paling banyak sifat pemurahnya ya karena al-jud wal karam itu termasuk sifat-sifat yang terpuji Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah meriwayatkan hadis innallaha jawad yuhibbul jud. Sesungguhnya Allah itu Maha Pemurah dan cinta suka terhadap sifat pemurah. <clears throat> Al-Imam Tirmidzi juga meriwayatkan hadis dari sahabat Anas bin Malik bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana ajwadu waladi Adam wa ajwaduhum ba'di rajulun 'allama ilman fanashara ilmahu warajulun jada binafsihi fi sabidillah. aku adalah anak keturunan Adam yang paling pemurah dan anak Adam yang paling pemurah setelahku adalah seorang yang mengajarkan ilmu dan menebarkan ilmunya dan seseorang yang terjun langsung dengan jiwanya untuk berjihad fi sabilillah. Demikian pula hadis karena Nabi sallallahu alaihi wasallam asjaun nas wa ajwadun nas. Bahwa Rasulullah adalah manusia yang paling pemberani dan paling pemurah. Ini makna kalimat pertama. Ajwadun nas. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Ya. Kemudian Berikutnya wakana ajwadu ma yakun fi Ramadan. Demikian wakana ajwadu dengan merofakkan kata ajwad. Demikian pada riwayat kebanyakan riwayat. Karena ajwadu isim kana dan khabarnya mahduf. Khabarnya mahduf. Atau dia marfu karena dia mubtada yang mudhaf kepada masdar yaitu ma yakun dan ma pada ma yakun ma masdariyah khabarnya adalah kata fi Ramadan setelahnya sehingga takdir kalimat ini ajwad akwani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan kondisi beliau yang paling pemurah adalah ketika Ramadan yakni beliau adalah manusia, yang paling pemurah. Beliau adalah manusia yang paling pemurah, tidak ada yang lebih pemurah dibandingkan Nabi. Nah, Nabi yang manusia yang paling pemurah ini kapan beliau di antara sepanjang tahun itu yang paling paling pemurah juga kondisi beliau yang paling pemurah ini ya dibandingkan semua umat semua manusia di sepanjang tahun di sepanjang masa nah dalam satu tahun itu kapan beliau yang paling pemurah? Itu adalah ketika di Ramadan. Ketika di Ramadan. Ya. Ini makna ini itu ditunjukkan oleh Al-Bukhari pula dalam kitab Siam tatkala beliau memberikan bab untuk hadis ini karena beliau akan mengulangi hadis ini di kitab Siam. Beliau mengatakan bab ajwat makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakunu fi Ramadan yakunu fi Ramadan. Bab bahwa kondisi Nabi yang paling pemurah adalah ketika terjadi ketika bulan Ramadan. Ketika di bulan Ramadan. <clears throat> Hanya saja di riwayat Sahih Bukhari pada versi periwayatan Al-Asili itu dengan ajwada. Karena ajwada mayakun fi Ramadan dengan nasab pada kata ajwada. Bahwa dengan takdir apa? Dia sebagai khabar kana. Sehingga maknanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muddata kaunihi fi Ramadan ajwada minhu fi ghairihi. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama Ramadan, selama beliau berada di bulan Ramadan itu adalah kondisi berada pada sifat yang paling pemurah dibandingkan selain Ramadan. Karena itu An-Nawawi rahimahullah menyimpulkan ar-raf'u ashar wan nasbu jaiz. Periwayatan dengan rafa itu lebih terkenal, lebih banyak dan lebih terkenal dengan ajwadu ma yakun. Wa kana ajwadu ma yakun. Ini lebih terkenal. Adapun menasab nasab wa kana ajwada itu boleh Ya secara bahasa boleh. Nah, barakallahu fikum. Demikian pula itu yang ditegaskan oleh An-Nawawi dalam kitab beliau al At-Talkhis Syarah Sahih Bukhari. Hal yang sama beliau tegaskan di Syarah Sahih Muslim juga di uh, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Barakallahu fikum. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar, wa yurajjih ar-raf'u wa yurajjihu ar-raf'a wuruduhu biduni kana indal muallif fi saum. Namun yang menguatkan uh, riwayat uh, dengan rafa itu adalah keberadaan uh, hadis ini tanpa ada kata kana pada periwayatan al-muallif, periwayatan Al-Bukhari sendiri fi saum di kitab saum. Kemudian suhul Quran. Maka Jibril melakukan dirasa atau rasa Al-Quran terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika bertemu itu, ya, bertemu Jibril di malam hari Ramadan, itu adalah beliau Jibril melakukan rasa. Makna rasa adalah mengecek bacaan, mengecek Al-Quran, sehingga Nabi membaca Al-Quran lagi selama satu tahun yang sudah diturunkan itu dibacakan di hadapan Jibril dan diperiksa oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar, kila al-hikmah fihi anna mudarasat al-Quran tujaddid lahul ahad bimazid ghinan nafas. Yaitu apa kaitannya sih antara mudarasa Al-Quran dengan sifat al-jud. Ya. Ketika Nabi bertemu dengan Jibril, sifat pemurah beliau semakin besar dan semakin banyak. Nah, apa kaitannya? Antara rasa Al-Quran, antara berjumpa Jibril, melakukan dirasatul Quran dengan sifat al-jud. Maka hubungan ini, keterkaitan ini diterangkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar. Kila al-hikmah fihi disebutkan bahwa hikmah dalam hal ini adalah bahwa mudarasul mudarasatul Quran itu akan menyebabkan e, memperbarui ya semangat beliau untuk bertambahnya ghinan nafas ya kekayaan jiwa wal ghina sababul jud sementara kaya itu adalah sebab sifat pemurah kalau dia merasa kaya merasa cukup dia akan pemurah kepada orang lain. Demikian. Waljud jud Adapun aljud pemurah dalam syariat itu i'ta'u ma yambaghi liman yang yambaghi. Memberikan sesuatu yang tepat kepada pihak yang tepat. Nah, itu jud dalam syariat. Memberikan sesuatu yang tepat, yang memang berguna. Kepada siapa? Kepada pihak yang memang tepat pula, yang layak pula yang sesuai. Wahwa ya. aam minas sadaqah. Al-jud lebih umum dibandingkan sadaqah. Ini keterkaitan pertama. Wa aidan fa Ramadan musimul khairat. Dan juga di sisi lain Ramadan itu adalah musim beramal kebaikan. Lianna ni'amallah ala ibadihi fihi zaida ala ghairihi. Karena nikmat Allah pada hamba-hambanya di bulan Ramadan itu lebih banyak bertambah dibandingkan bulan-bulan yang lain. Fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'thiru mutaba'ata sunnatillah fi ibadih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendu, me, terpengaruh dengan untuk mengikuti sunnatullah terhadap hamba-hambanya. Yaitu sunnatullah adalah apa? Melebihkan Ramadan dengan kebaikan dibandingkan bulan-bulan yang lain. Babi majmu' ma dzukir maka dengan semua yang disebutkan di atas minal wakti wal manzul bihi wan nazil wal mudzakarah hasal al mazid fil jud wal ilmu indallah maka dengan uh, semua yang disebutkan di atas yaitu waktu waktunya bulan, bulan Ramadan yang mana Ramadan ini dalam sunnatullah Allah melebihkan Ramadan dibandingkan dengan yang lain wal manzul bihi dan sesuatu yang diturunkan yaitu Al-Qur'an. Wan nazil dan yang turun, siapa yang turun? Adalah Jibril. Wal mudzakarah dan peristiwa mudzakarah. Sehingga waktu Ramadan Jibril datangnya Jibril, Al-Qur'an dan apa yang dilakukan oleh Jibril saat itu yaitu mudzakarah, memeriksa kembali bacaan Nabi hasal al mazid fil jud maka dengan semua perpaduan ini tadi menghasilkan tambahan al-ju sifat pemurah pada diri Nabi alaihi salatu wassalam ya Ibn Mulakin menjelaskan wa hikmatu mudarasatil Quran hikmah dilakukannya mudarasatil Quran Allah ta'ala bamana di nabiyhi ayansahu fa anjazahu biha karena Allah menjamin terhadap nabinya bahwa Eh, beliau tidak akan lupa terhadap Al-Quran dan itu Allah wujudkan dengan adanya muzakarah di setiap bulan Ramadan. Wa khassahu bidzalika Ramadan li'anna Allah Ta'ala anzala Al-Qur'an fihi ila sama'id dunya jumlatan min al-lauhil mahfuz thumma nazala ba'da dhalik nujuman ala hasbil asbab fi isrina sanah. Dan kenapa dipilih dikhususkan pada bulan Ramadan untuk melakukan mudarasah? Karena memang Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan di langit dunia sekaligus sekali turun dari Lauhil Mahfud ke langit dunia. Kemudian setelah itu ya Allah turunkan secara bertahap ya di selama 23 tahun ya sesuai dengan sebab-sebab yang terjadi. Ya, barakallahu fikum. Kemudian fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair minar rihi al mursalah. Demikian fala Rasulullah alfa lissababiyah. Fa wal lam lil ibtida fala Rasulullah wazidat alal mubtada ta'kidan. Demikianlah lam di sini ditambahkan pada mubtada sebagai bentuk takkid, penekanan. Au hiya jawab qasam muqaddar. Sehingga di sini terdapat apa? Bahwa ma qablaha sababun lima ba'daha. Ya. Artinya apa? Kalimat yang disebutkan sebelumnya adalah sebagai sebab dari kalimat untuk kalimat yang disebutkan setelahnya. Artinya pertemuan dengan Jibril itulah sebab kenapa Rasul semakin memiliki sifat pemurah. Dan kepemurahan Rasul itu ajwat minarrihi al-mursalah. Al-mursalah ay al-mutlaqah. Yakni fil isra bil jud. Asra minarrih, Yakni kepemurahan beliau itu lebih cepat dibandingkan angin yang bertiup. Nah, di ungkapkan dengan al-mursalah angin yang bertiup isyarah ila dawam hububiha sebagai isyarat terhadap apa terus menerus bertiupnya birrahmah ya membawa rahmah wa ila umumin nafa bi jaudah au bi judihi dan isyarat kepada manfaat yang menyeluruh dengan sifat pemurah tersebut kama ta'umur rih al-mursalah jami'a ma tahibu alaih. Sebagaimana angin yang bertiup itu mengenai semua objek yang dia bertiup padanya. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Ahmad di akhir hadis ini ada tambahan la yus'al syai'an illa a'tahu. Ya. Beliau tidaklah diminta sesuatu, dimintai sesuatu kecuali pasti beliau beri. Masu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an faqala la. Tidak pernah Rasul dimintai sesuatu kemudian mengatakan tidak. Tidak pernah beliau mengatakan itu. Pasti akan beliau berikan. Kemudian demikian uh, demikian penjelasan tentang hadis ini. Lalu faedah yang bisa dipetik dari hadis ini adalah sebagaimana yang dikatakan oleh An-Nawawi rahimahullah yang ucapan An-Nawawi ini dikutip oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. An-Nawawi mengatakannya di kitab Al-Irsyad apa? Afwan di kitab At-Talkhis yang kemudian dikutip oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Di antara faedah hadis ini adalah yang pertama al-hasu al jud wal ifdal fi kulli waqt. Dorongan untuk memiliki sifat pemurah dan banyak memberi di setiap waktu di semua waktu, di setiap tempat dan zaman. Ya. Wa minha azyada fi Ramadan. Wa wa mawatinil khair indal wa indal ijtima' bi ahli salah. Perlu bertambah sifat pemurah itu ketika di bulan Ramadan dan di musim-musim kebaikan dan di ketik dan tatkala berkumpul dengan orang-orang saleh ya, berkumpul dengan orang-orang saleh dan juga akiba firaqihim lil ta'assur biliqaihim dan setelah berpisah dengan perjumpaan orang saleh tadi itu sebagai bentuk terpengaruh dengan kebaikan-kebaikan orang saleh tadi sehingga dia memiliki sifat apa al-jud termasuk jud di sini ya ikhwah sebagaimana tadi disebutkan apa i'ta umayyam bari liman liman yam bari tidak hanya kaitannya dengan harta, tapi juga dengan ilmu. Maka jika Anda punya faedah ya, karena Anda tadi bertemu dengan orang saleh, bertemu dengan seorang alim, nah, tatkala bertemu dan tatkala sudah berpisah, Anda akan menam, bertambah pada diri Anda sifat al-jud, pemurah. Maka Anda berikan ilmu itu kepada orang lain. Nashr al-ilm. Ini bagian daripada salah satu bagian daripada sifat apa? al-jud sehingga nggak hanya kaitannya dengan apa nggak hanya kaitannya dengan harta nggak hanya kaitannya dengan harta barakallahu fikum terkait dengan faedah ini An-Nawawi rahimahullah mengatakan di kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab Al-Khamisah Qala Syafi'i wal Ashab rahimahumullah Faedah kelima kata beliau di kitab ini Majmu' Syarhul Muhadzab bahwa Syafi'i dan para murid-murid beliau dari kalangan mazhab Syafi'i mengatakan al-jud wal ifdal yustahabbu fi kulli waqt. Ya sifat derma, penderma dan banyak memberi itu disukai di semua waktu. Wa huwa fi Ramadan akid dan sifat itu di bulan Ramadan lebih ditekankan lagi. Wa yusannu ziyadatul ijtihad fil ibadah fil ashil awakhir min Ramadan dan disunahkan pula untuk menambah ibadah di 10 terakhir di bulan Ramadan. Wa dalilul mas'alatain al-ahadith as-sahihah. Dalil untuk dua hal ini yaitu sifat pemurah dan ditambah lagi di bulan Ramadan dan masalah kedua adalah bersungguh-sungguh di 10 terakhir Ramadan. Dalil untuk dua masalah ini adalah hadis-hadis yang sahih. Di antaranya kemudian beliau menyebutkan hadis Ibnu Abbas yang kita bahas ini. Dan kaitannya dengan hadis faedah ini pula, An-Nawawi rahimahullah di kitab Riyadus Salihin menyebutkan satu bab khusus, bab al-jud wa fi'lil ma'ruf wal ikthar minal khair fi syahri Ramadan. Wa ziyadatu min dhalik fil asil awakhir minhu. Ya, sifat pemurah dan berbuat kebaikan dan memperbanyak dan berbuat ma'ruf dan memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Dan menambah hal itu di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Kemudian faedah berikutnya kata An-Nawawi sebagaimana dikutip oleh al hafidz Ibnu Hajar, ziaratu al-sulaha wa ahlul khair wa mujalasatuhum. Ya. Berziarah kepada orang-orang saleh dan orang-orang yang memiliki banyak kebaikan serta duduk dengan mereka. Wa tikraru dzalik wa muwasalatuha dan mengulang-ulang itu dan terus melakukannya. Idaka kana mazur la yakrah. Ya, kalau orang yang dia ziarahi tadi memang uh, tidak membencinya. Ya, ini tidak sampai dia tidak suka dengan banyaknya atau seringnya ziarah itu. Yata'attal bihi an muham huwa indahu afdal indaman inda man inda au indahu min satiza iri sampai dan tidak sampai membuat terbengkalai tugas-tugas dia ya. yang itu lebih afdol dibandingkan dia duduk dengan orang yang dia ziarahi tadi atau orang saleh tersebut artinya tidak sampai membuat orang saleh tadi terbengkalai dari tugas-tugas yang dia lebih afdol. Artinya duduk dengan orang saleh itu disukai, bahkan diulang-ulang. Tapi dengan dua syarat. Yang pertama, eh, dengan syarat orang yang ziarah tadi suka. Kalau dia benci atau tidak suka, maka jangan. Artinya dia suka mungkin karena sedang sibuk misalnya atau faktor-faktor yang lain. Yang kedua, syarat kedua tidak sampai menyebabkan terbengkalainya tugas, baik tugas si orang yang berziarah atau orang soleh itu sendiri yang dia ziarahi. Nah, karena itu An-Nawawi mengatakan, fa'inka nabi khilafi Kalau tidak demikian, maka disukai untuk mengurangi kalau terpenuhi dua syarat tadi, maka disukai diperbanyak. Tapi kalau tidak, maka dikurangi. Mengunjungi orang saleh. Kemudian faedah berikutnya adalah istihbab al-ikthar al qira'ah fi Ramadan. Disukai untuk memperbanyak bacaan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Wa kaunuha afdal min sa'il azkar dan bahwa membaca Al-Qur'an itu lebih utama dibandingkan zikir-zikir yang lain. Kenapa? Id kana dzikir afdal au musawiyan la fa'alahu. Kalau seandainya dzikir yang lain itu lebih afdal atau sama dibandingkan kiraatul Quran, niscaya Nabi akan melakukannya atau niscaya eh, beliau berdua yaitu Jibril dan Nabi akan melakukannya. Namun ternyata apa? Jibril datang untuk mudarasatul Quran. Menunjukkan Al-Quran lebih afdal dibandingkan zikir yang lain. Barakallahu fikum. Fa in kila tajwidul hifz kalau ada mengatakan bahwa maksudnya ziaratul Quran itu adalah membagus kalau, ala yang dimaksud mudara, tujuan dari mudarasatul Quran itu adalah tajwidul hifz, memperbagus hafalan. Kulna maka kami jawab al Hifzu kana hasilan waziyada fihi tahassala bi ba'dil majalis Hafat itu sudah ada beliau sudah hafal dan menambah hafalan itu bisa dilakukan dalam beberapa majelis saja artinya tidak perlu sampai sebulan penuh begitu nah nah karena ini sebulan penuh menunjukkan dua hal disukainya kiraatul Quran dan bahwa kiraatul Quran itu lebih afdal dibandingkan zikir-zikir yang lain nah di dalam kitab At-Talkhis uh, An-Nawawi mengatakan apa? Istihbab al-ikthar min al-qiraah fi Ramadan Faedah lainnya adalah seperti disebutkan oleh An-Nawawi di kitab Syarah Muslim wa minha istihbab mudarasatul Qur'an wa ghairuhu al ulum asy-syar'iyyah. Antara faedah yang bisa dipetik dari hadis ini adalah disukai pula mudarasatul Quran dan yang lainnya dari ulum dari ilmu-ilmu syar'i. Ya. Jadi kita perlu mudarasah ya, ikhwan. Mudarasatul Quran, ya, ada yang membaca di dalam rangka mengecek bacaannya, mengecek hafalannya. Ini mustahab. Dan juga ilmu-ilmu lainnya dari ilmu-ilmu syar'i dibaca, dicek ilmunya, diperiksa apa benar hafalannya, apa benar ilmunya. Nah, ini di samping Al-Qur'an juga ilmu-ilmu lainnya. Ini juga disukai. Nah, untuk dilakukan apa? Mudarasah. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan wa fihi isyarah ila anna ibtida'a nuzulil Qur'an kana fi syahr ramadhan Pada hadis ini terdapat isyarat bahwa permulaan turunnya Al-Qur'an itu adalah terjadi di bulan Ramadan. Kenapa? Li'anna nuzulahu ila sama'id dunya jumlatan wahidan jumlatan wahidatan kana fi Ramadan kama thabata min hadis Ibnu Abbas. Karena turunnya Al-Qur'an ke langit dunia sekali turun itu terjadi di bulan Ramadan sebagaimana terdapat secara pasti periwatannya dari hadis Ibnu Abbas. Fakana Jibril yata'ahaduhu fi kulli sanah. Maka Jibril terus menjaga ya, Al-Quran yang ada pada Nabi itu di setiap tahun. Fayu'ariduhu bima nazal alaihi min Ramadan ila Ramadan. Maka beliau memeriksa ya, Al-Quran yang sudah turun sejak Ramadan tahun lalu hingga Ramadan tahun itu. Nah, falamma kana al-'am alladhi tuwfiya fihi aradahu bihi marratain. Bahkan di tahun yang Nabi wafat pada tahun itu Jib, malaikat Jibril memeriksa Al-Qur'an di bulan Ramadan tahun itu sampai dua kali dalam satu bulan. Kama sabata fi sahih an Fatimah radhiyallahu anha sebagaimana terdapat periwayatannya dalam kitab sahih dari Fatimah radhiyallahu anha. Sehingga di sini ada isyarat Ya di hadis Ibnu Abbas yang kita bahas yang itu merupakan hadis ke-6 dari Sahih Bukhari ini terdapat isyarat bahwa Al-Qur'an permulaan turunnya itu adalah di bulan Ramadan. Wabihada yujab man sa'ala an munasabati irad hadal hadis fi hadal bab wallahu alam bisab. Nah, dengan penjelasan inilah bisa kita jawab ya pada orang yang bertanya tentang apa kesesuaian hadis ini, penyebutan hadis ini dengan bab ya. Hadis ini disebutkan di sini oleh Al-Bukhari rahimahullah yaitu dalam kitab Bad'il Wahyi. Kenapa? Beliau ingin mengisyaratkan bahwa awal permul beliau Al-Bukhari ingin mengisyaratkan dengan hadis ini bahwa awal permulaan turunnya Al-Qur'an itu adalah pada bulan Ramadan. Sehingga tampak di sini kesesuaian keterkaitan hadis ini dengan bab yaitu kitab Bad'il Wahyi. Demikian ayol ikhwah sampai di sini pelajaran yang bisa kita sampaikan terkait dengan Sahihil Bukhari ya pada hadis ke-6 ini dan mohon maaf mungkin agak panjang penjelasannya tapi demikian yang bisa kita sampaikan semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan sekali lagi, tidaklah uh, kita lakukan ini kecuali dalam rangka memberikan ihtimam yang besar terhadap Sahihil Bukhari yang ini merupakan kitab rujukan utama kaum muslimin yang merupakan asahul kutub ba'da kitabillahi azza wa jal. Ila huna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.